Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa sadaqa rahimallahu ta'ala fa inna man kana 'aliman bika muttali'an 'alaika muhaiminan 'alaika yasma'u ma taqulu wa yara ma taf'alu wa yudabbiru jami'a umurika fawa ma'aka hakikatan wa in kana fawqa arsyihi hakikatan li anna al ma'iyata la tastalzimu al ijtimaa fil makani Adalah apa yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala maka zat yang mengetahui dirimu muttali'an alika mengetahui dirimu, menyaksikanmu, mendengar apa yang kau katakan, melihat apa yang kau lakukan, dan mengatur semua urusanmu, maka dia adalah zat yang bersamamu secara hakiki, meskipun dia di atas ars secara hakiki. Karena ma'iyah atau kebersamaan tidak mengharuskan al-istimah fil makan kumpul dalam satu tempat yang sama wahyu. Wala syariku hafidhu ta'ala Wa aqulu hadha ta'kidun ala ma taqaddama min kalami syekhir syekhil Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala eh, fa syekhu yuwaddihu anna ma'nahu sidqun sidqun wa haqqun wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'a khalqihi tadbiran wa hifdon wa ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran fa kaifa la yakunu ma'a khalqihi wa huwa fawqa arsyihi mustawa alaihi mustawin mustawin alaihi nah aku katakan wa takkid maka ini penegasan perkataan Syekhul Islam Taimiyah yang telah lewat Syekh maka penulis atau musannif yuwaddih menjelaskan Maksudnya makna perkataan Syekhul Islam Intimiyah itu benar dan benar. Dan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dalam artian mengatur, menjaga, mengetahui, berkuasa, mendengar dan melihat makhluknya. Fakaifa la yakunu khalqi adat yang semacam ini maka bagaimanakah mungkin dia tidak bersama makhluknya meskipun dia di atas arsh istiwa di atasnya. قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والألو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله كمثله شيء وهو السميع البصير Wa ila hadzal wajhi asyara Syekhul Islami Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasitiyati min Majmu'il Fatawa haitsu qala wa ma dzukira fil kitabi wa sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma min uluwihi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala Qala syarihu hafizahullah ta'ala wa hasilu hadal wajhi thalithi alladhi dhakarahu al-musannifu rahimahullahu dhammana wujuha imtina dhimna dhimna wujuhi imtina'il ma'iyati ma'al ulwi wa annahu la yunaqidu ahaduha al-akhara amrani al-amrul awalu annahu law ahsana imtina'u ijtima'il ulwi wal ma'iyati fi haqqil makhluqi fa innahu laysa mustani'an fi haqqil khaliqi jalla wa ala liqaulihi ta'ala laysa kamithlihi syai' yakni lafi asma'ihi wa sifatihi wa lafi af'alihi laisa kamitslihi syai' nah Sisi penjelasan yang ketiga yang menunjukkan tidak ada pertentangan antara ma'iyah dengan ulu. Lau furidho andai diandaikan. Imtina mustahil berkumpulnya ma'iyah dengan ulu untuk makhluk maka layal tidaklah mesti tidaklah mengharuskan tidaklah mustahil pada makhluk itu mengharuskan ayakuna zalika mumtani itu juga menjadi satu hal yang mustahil untuk sang pencipta yang sang pencipta itu sendiri telah mengumpulkan dua hal tadi untuk dirinya karena tidak ada maka satu hal yang mustahil untuk makhluk tidak mesti menjadi sesuatu hal yang mustahil bagi khalik karena tidak ada satupun makhluk yang serupa atau semisal dengan Allah sebagaimana firman Allah laisa kamitsli syai' tidak ada satupun tidak ada satupun yang eh, satupun makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala wa sami'un basir dan dia maha uh, mendengar lagi maha melihat Baiklah hadal wajah atau penjelasan ini telah disaatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Aqidah Wasitiyah yang matan Aqidah Wasitiyah ini ada di Majmu Fatawa jilid yang ketiga Eh, Ibn Taimiyah mengatakan dan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang mengatakan kalau Allah itu dekat dengan hambanya dan Allah itu ma'iyah bersama hambanya itulah yunafi tidak bertentangan, tidak bertolak belakang dengan apa yang telah disebutkan bahasanya Allah itu berada di atas dan di atas karena tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah kata-kata ini mengisyaratkan wajh al wajah al-thalis fi jami'in uti dalam semua sifat Allah wa huwa aliyun fi dunuwihi maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zatnya ada di atas sana fi dunuwihi meskipun dia dekat dengan hambanya qaribun fi uluwihi dan dia adalah zat yang dekat meskipun zatnya ada di atas sana Kesimpulan dari uh, penjelasan yang ketiga ini yang disampaikan oleh penulis dimna sebagai bagian dari wujuh beberapa sisi yang menunjukkan mungkin saja tak terkumpulnya ma'iyah dengan ulu dan bahwasanya salah satu dari keduanya tidaklah membatalkan yang lain maka ada dua poin yang beliau sampaikan lau amkana imtina'ul istima' seandainya uh, mungkin mustahilnya berkumpulnya al-ulu dan ma'iyah untuk makhluk maka itu bukanlah satu hal yang mumtani atau mumtana mustahil untuk sang pencipta jalla wa'ala karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai' yakni artinya la fi asma'i wala sifat wala fi wala sifati tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam nama sifatnya ataupun perbuatannya laisa kamitsli syai'un sekali lagi tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat ini asu ayat uh, eh, 11 ini Eh, kemudian terusnya ayat bahwa al basir apa hikmah kemudian dipilihnya nama asami dan al basir di di sini uh, dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Sasalah al Syekh di sarah beliau untuk wasitiyah hmm. dan sebelumnya adalah Syekh Muhammad Amin Asingkiti bahasanya e, disebutkannya mendengar dan melihat karena e, e, sebagian besar e, makhluk itu punya dua sifat ini atau kalau saya singkiti mengatakan semua makhluk hidup hewan itu pasti punya sifat ini mendengar dan melihat ya, atau yang mungkin lebih tepat sebagian besar hewan ini manusia dan hewan makhluk hidup itu memiliki sifat mendengar dan melihat maka seandainya dalam isbat tul asma wa sifat itu mengharuskan kesupaan dengan makhluk eh, maka eh, maka tentu e, seandainya menetapkan sifat bagi Allah itu berarti menganggap Allah serupa dengan makhluk, maka tentu e, satu hal yang sangat e, mendasar adalah e, ada kesamaan, ada kesupan antara Allah dengan makhluk dalam mendengar dan dalam melihat. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya sifat yang identik dengan semua makhluk hidup yaitu mendengar dan melihat itu adalah sifat yang Allah miliki dan itu tidak menyebabkan Allah serupa dengan makhluk buktinya awal ayat di syai maka apalagi sifat-sifat yang lain kalau katakan di sini Allah mendengar dan melihat dan itu tidak serupa dengan makhluk padahal ini adalah Sifat yang hampir dimiliki oleh semua makhluk hidup, manusia dan hewan. Maka jika itu sifat yang semua ada pada makhluk, itu ternyata tidak menetapkan dan meyakini adanya sifat tersebut untuk Allah tidak menyebabkan tamsin maka sifat yang lain lebih-lebih lagi. Kemudian poin yang kedua yang ada di uh, penjelasan uh, eh, Musanif Wiwit Al-Ahlusani Syekhul Islami Ibn Taymiyyata Rahimullahu Fil Aqidati Al-Wasiyyati Wa Musanifu Musannifu hmm? Ya, nah, Ibn Liubayina Musannifu Huna Liyubayina Masabaka man annahu min annahu min annahu la tanakudu tanakudu tanakudu baina kauni rabbi jalla wa ala ma khalqihi wa kaunihi mustawin ala arsyihi ya'lamu ma khalq ya'lamu ma khalqu khalqu amiluna wa ma hum alaihi yeah. Uh, poin yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Temiyah di akidah Wasitiyah dan disebutkan ulang oleh Musanib di sini lebih untuk menjelaskan keterangan yang telah lewat bahasanya tidak ada pertentangan antara Allah Jalla wa'ala itu bersama makhluk dan Allah itu istiwa di atas ars ya'lamu mal khalqu amilun Allah mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh makhluk wa mahum alaih dan e, Allah mengetahui bagaimana keadaan makhluk saat ini iman al-ilmu wa ihatatu fil ma'iyyati al-amati wal hadasi wa ta'idi fil ma'iyyati al-khassati ma'a thubuti uluhihi bidatihi wa istiwa'ihi ala arsyihi Fahaulai humu salafu wa madhamuhum wa hafu kama sabaku wa tatriruhu Fati sumatani yakuluna inna ma'iyat Allah fi lukhul kiti muqtaduha ayyakuna ma'ahum fil ahli Ma'ana fi uluwihi wa sliwa'ihi ala asyidi Fahaulai humu hululiyati hululiyatu min kudamahil jahmiyati wa ghairihim Wa ghairihim Wa ghairihim Wa ghairihim Wa ajma'a salafu ala mudlahihi wa iqtarihi kama sabako Fakis mutalitu yakuluna inna ma'iyatallahi li khotihi muqtadura ayyakuna ma'ahum fil qadli ma'atabuti uluhi fawqa asyihi Dakar hada syekhul islami ibnu taymiyata majmu'ul fatawa Nah, e, pelengkap atau ya, tambahan manusia e, berkaitan dengan ma'iyatullah terbagi menjadi tiga kategori, tiga kelompok e, kelompok yang pertama mengatakan bahasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya muktadoha konsekuensi maknanya adalah Allah mengetahui dan meliputi eh, mengetahui dengan detail keadaan makhluknya dan inilah makna ma'iyah untuk ma'iyah amma dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan menguatkan makhluknya me, hambanya jika ma'iyahnya adalah ma'iyah khasa, ma'asubut uluwihi dengan meyakini e, bahasanya zat Allah ada di atas sana dan al, zat Allah istiwa di atas ars inilah musalah, akidatus salaf keyakinan salah, dan akidah mereka wal itulah yang benar sebagaimana telah lewat takruhu penjelasannya Eh, kelompok yang kedua mengatakan bahasanya kebersamaan Allah pada makhluk artinya Allah itu bersama makhluk di muka bumi. Ditambah mengingkari kalau Allah berada Allah ada di atas sana dan kalau Allah istiwa di atas ars. Inilah akidah kululiyah. Akidah kululiyah. Inilah akidah yang dianut oleh ul Jahmiyah. Jahmiyah masa silam dan selain mereka hmm, selain mereka hulatu sufiya wa dan madhab mereka adalah batil dan mungkar dan salat ijma atas kebatilannya dan sepakat untuk mengingkarinya. Kelompok yang ketiga mengatakan ma'iyatullah eh, terhadap makhluknya artinya ayakuna ma'ahum fil ar Allah itu bersama mereka dan Allah itu bersama mereka di muka bumi ma'athubuti aluwihi foqa arsyihi dengan meyakini kalau Allah itu zatnya ada di atas sana di atas arsh tiga kelompok ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa Sekus. قال الشارح حفظه الله تعالى واقول اظن ان المصنف رحمه الله تعالى فصل المؤيد بهذه الايه في عظيم شانها وخطورتها ولهذا ذكر اقسام الناس فيها فبدا باهل الحق بالسلف الذي الذين يعتقدون معيه الله حقا على حقيقته وانه لا يناقض العلو والاستواء ومع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عالٍ على خلقه مستوى على عرشه فهو مع خلقه معية مقتضاها العلم والقدرة والتقدير وهذا المعية العامة وتزيد في المعية الخاصة معية الله لأهل الإيمان الحفظ والتأييد والنصرة والتثبيت على الحق إلى غير ذلك من معاني ربوبيته عموما وخصوصا وأهل السنة من أئمة الهدى يقررون مذهب السلف في جميع الأحكام أولا حتى يرسخ في ذهن السامع والقارئ وتخالط بشاشة الحق قلبه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتبعون بالمذاهب الأخرى حتى ينفر منها السني السلفي الذي tashrabu qalbuhu bil haqqi wa arafahu wa yus munkiran kulli ma huwa Nah, uh, aku berprasangka kuat pastinya penulis mengkhususkan uh, pembahasan ma'iyah dengan bihadal bayan dengan penjelasan yang demikian detail dan panjang dikarenakan betapa agungnya masalah ini dan betapa pentingnya masalah ini. Nah, Khuturah itu eh, terkadang maknanya bahaya, terkadang maknanya penting. Khotir eh, bisa maknanya bahaya, bisa maknanya penting, bisa maknanya gawat. Walihada oleh karena itu kemudian beliau menyebutkan macam-macam manusia, macam-macam kelompok manusia dalam masalah ini dia mulai dengan menyebutkan keyakinan ahlul hak yaitu salaf yang meyakini bahasanya ma'iyatullah itu benar sebagaimana hakikinya dan sesungguhnya ma'iyatullah itu tidaklah bertolak belakang dengan al-ulu dan istiwa maka ma'a meskipun Allah Ta'ala itu di atas ars artinya zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya karena dia istiwa di atas ars maka Allah itu bersama makhluknya dengan ma'iyah dengan kebersamaan yang maknanya adalah mengetahui, menguasai, mengatur. Inilah makna konsekuensi makna ma'iyah ammah. Untuk ma'iyah khasa maka ada tambahan. Ya, bukan berubah ya, namun ditambahi. Ma'iyah ammahnya tetap makna ma'iyah ammah, mengetahui, mengatur, itu tetap. Cuma ada tambahan makna kalau untuk ma'iyah khas tidak ganti tidak ber, eh, tidak ber, eh, eh, berubah atau berbeda namun ditambahi dan untuk ma'iyah khas maka ada tambahan makna bahasanya ya Allah untuk orang beriman artinya adalah Allah menjaga menguatkan menolong meneguhkan orang yang beriman di atas al-haq di atas kebenaran ila ghairi dalika dan yang lainnya min ma'ani rububiyah yang merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah umuman wa khususan secara umum dan khusus. Maka al-sunnah yaitu dari para imatul huda men men menjelaskan uh, akidah salaf Fijamil eh, ahkam dalam berbagai hukum uh, awalan pertama kali ya, disebutkan akidah yang benar itu dalam urutan nomor satu supaya kokohlah atau terpatrilah dalam benak pendengar dan pembaca. Waktu hal itu bahasa satu haki bahu ini eh, agak nggak familiar kalimat semacam ini. kan biasanya bahasa sah itu untuk hati. Di hal itu hakku bahasa satu qalbihi eh, agak dasar takabur itu relung hati yang paling dalam. Allah alam mungkin ini kebalik atau tapi kok tuhan itu pakai tak ini tak berarti enggak kayak enggak salah. Tapi eh, eh pasangan yang familiar itu bahasa itu ya, sama kolbi bukan sama al-haq sehingga uh, masuklah atau sampailah kebenaran ke relung hati yang paling dalam dari seseorang. Thumma ba'da dzalika yata'una Kemudian setelah itu para ulama menjelaskan eh, akidah-akidah yang lain sehingga seorang sunni salafi lari dari akidah-akidah tersebut karena kebenaran telah demikian merasuk dalam hatinya alati uh, eh, uh, eh, tushriba qalbuhu bil haq eh, telah terserap kebenaran itu pada hatinya dan dia telah mengenalnya dan telah akrab dengannya maka jadilah seorang muslim itu mengingkari semua yang batil menyimpang uh, sesat dan menyimpang dari al-huda Maka inilah cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar orang itu diajari dulu tentang hal yang benar. Hal yang benar, keyakinan yang benar, pemahaman yang benar. Setelah itu baru kemudian diajari hal yang keblinger, menyimpang dan tidak benar. Jangan sampai orang itu demikian melontok uh, eh, untuk suruh bicara yang sesat, oh ini sesatnya gini gini gini gini gini. Terus ditanya yang benar gimana? Uh, malah gede nggak tahu, malah lupa. Uh, orang demikian hafal, oh kalau orang itu begini begini begini begini, maka dia adalah aliran ini. Begini begini begini, maka dia aliran ini. Kalau alusunah gimana? malah jawabnya ngawur asal-asalan ini cara belajar yang keliru cara belajar yang keliru maka dalam masalah apapun eh, kita harusnya eh, cara belajar yang benar adalah ajarkan eh, kebenaran terlebih dahulu sehingga kebenaran itu masuk dalam hati terus kemudian ajari beritahu tentang kebatilan kebatilan itu begini cirinya begini orangnya syaratnya begini cara belajar yang benar kemudian begitu pertama belajar langsung disuguhi eh, eh, cara mengenal yang sesat mohon tidak diajari bagaimanakah kebenaran itu sendiri فهي فهي ضربت بخذلان هذا مذهبي أيها القارئ أن الله على عرشه مستوي أه. عليه وهو مخلوقه ومع خلقه يعني سواء في ذلك أهل السماء وأهل أهل السماء keyakinan yang kedua eh, yang atba'ahu disebutkan berikutnya oleh penulis setelah menyebutkan akidatus salaf adalah akidah hulul. Mereka itulah orang-orang yang menafsirkan dan memakaiyah dengan makna al-hulul, kebersamaan dengan makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dalam artian halun bertempat dengan tempat yang sama dengan makhluknya bersama makhluknya. kiruna dan mereka mengingkari kalau Allah berada di atas ya, sana, di atas arsnya, di atas seluruh makhluk. Ya, keyakinannya adalah satu hal yang mungkar, batil dengan dalil quran dan Sunnah dan ijma ahli Sunnah. Ya, demikian pula kesepakatan orang yang masih punya akal sehat dan fitrah yang bersih seluruhnya menolak uh, akidah ululiyah. Akidah yang ketiga mengatakan e, mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahasanya mahya Allah bersama makhluknya artinya zat Allah bersama makhluknya di bumi sekaligus zat Allah itu berada di atas ars maka zat Allah ada di bumi sekaligus di ars ah. Maka berbagai dalil yang ada itu qadiyatun menunjukkan batilnya keyakinan ini wahai pembaca. senyala Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas ars, semayam di atas istiwa di atas ars wa wa ma'akhal khalqihi. Dan dia bersama makhluknya dan bersama makhluknya artinya sama saja baik makhluk tersebut ada penduduk langit, penduduk bumi, ataukah makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Nah, karena itu yang bersama Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuannya, eh, penglihatannya, dan pertolongan dan bantuannya. Perkataan penulis hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Kultu aku katakan yang dimaksudkan bahasanya Ibnu Taimiyah menyebutkan tiga-tiganya bukan hanya yang ketiga saja namun tiga-tiganya beliau mengatakan berkaitan dengan yang ketiga mereka berpendapat bahasanya ma'ya Allah terhadap makhluknya maknanya zat Allah bersama makhluknya di bumi di samping zat Allah itu di atas sana di atas tepatnya di atas arsh dan ini هؤلاء انهم اخذوا اخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضل فإن نصوص المعية فإن نصوص المعية لا تقتضي ما أدعوه ما ادعوه ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكلام ظاهر الكلام ظاهر رسوله قال شارح حفظه الله تعالى وأقول هذا تأكيد لشيئين أو مذهبين أحدهما صفة مذهب السلف الذي سبق تقريره وثانيهما بطلان مذهب الجهمية والمعتزلة ومن لفى لفاهم من أهل البدع بدع من أهل البدع من الغلولية Nah, Waqad za'ma haula mereka-mereka beranggapan bahasanya mereka mengambil dan berpegang dengan bahir nas berkaitan dengan ma'iyah dan ulu mereka dusta dalam hal itu fadalu maka lalu mereka sesat karena dalil-dalil ma'iyah tidaklah mengharuskan apa yang mereka klaim yaitu hulul karena hulul tempatnya zat Allah di bumi itu satu hal yang batil tidaklah mungkin zahir firman Allah dan sabda Rasulnya satu hal yang fatin. Maka kalimatnya adalah penegasan eh, menegaskan dua poin eh, atau dua akidah benarnya akidah salah yang telah lewat penjelasannya batilnya akidah jamiyah mu'tazilah paman lafa lafahum dan orang yang berselimut dengan selimut mereka Tentunya orang yang mengikuti jejak mereka min ahli bid'ah dari uh, berbagai ahli bid'ah yaitu kalangan hululiyah. Ya, siapa saja? al-iktisar 'ala al-ilmi. al al bal bal ihaqatu bihi sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran wa nahwa dhalika min ma'ani rububiyyati qala syarihu aqulu sabaqa qariban taqriru madhhabi as-salafi fil ma'iyati wa annahu mutadamminun fima tadammalahu min ma'ani rububiyyati seperti an wa ta'idu wa ta'idu wal hibdu qala musannif tanbihu akharin asyartu lima sabaqa ila anna huwa Allah ta'ala thabitun kitab sunnati wal aqli wal fiqh wal ijma' amma kitabu faqad tanawwa'at faqad dalalatuhu ala dhalik تنوعت فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة فتارة فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض نعم Eh, catatan ilam ketailah bahasanya tafsiran ulama salaf yang menafsirkan ma'iyatullah terhadap makhluk bahasanya Allah bersama makhluk dengan ilmu layak tadi tidaklah arti tidaklah arti dari tafsir salaf ini adalah al-iktisar al ilmi terbatas ilmu saja bal ma'iyah bahkan ma'iyah itu tak tadi ayatan juga bermakna Allah meliputi makhluk dengan pendengaran, penglihatan, kekuasaan dan pengaturan pengaturannya dan semacam itu yang merupakan makna-makna dari rububiyah Allah. Maka di sini uh, eh, Semin menyampaikan bahasanya di ayat yang menyatakan tentang Allah bersama makhluk eh, tafsiran salah itu memaknai dengan ilmu. Eh, maka riwayat dari salah mengatakan maknanya adalah ilmu. Maka beliau sampaikan bahasanya itu tidak menghauskan, cuma ilmu saja. Maka ini adalah tafsiran dengan contoh. Maka e, maka mananya adalah ilmu dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Karena di antara metode tafsir salah adalah menafsirkan sesuatu dengan contoh. Itu yang ingin disampaikan oleh e, penulis di sini menjelaskan bahasanya tafsiran salaf yang menafsirkan ma'iyatullah dengan makhluk dengan uh, ilmu itu adalah menafsirkan ayat dengan contoh dan itu bukan membatasi cuma ilmu saja. sebab kekariban baru saja uh, takrir ada penjelasan tentang akidah salaf tentang ma'iyah bahwasanya uh, akidah salaf tentang ma'iyah mutadamminun memuat fima manahu, berupa muatan makna-makna rububiyah al-haq al-haq nama Allah jalla sana'u Maksudnya ma'iyah ada ma'iyah khasa dan ma'iyah amah maka di antara makna rububiyah untuk ma'iyah amah adalah ilmu, mengatur, mendengar, melihat, dan di antara makna ma'iyah untuk ma'iyah khas adalah menolong, menguatkan dan menjaga. Maka kalau kita lihat maka e, taklik dari e, pensara di sini kurang mengenai apa yang di orang mengena pada sasaran yang dimaukan dan diinginkan oleh musonnya Kemudian catatan yang lain telah aku sebutkan secara sekilas itu yang dimaksud dengan isyarat di sini. Iya. Aku sebutkan secara sekilas. Aku sampaikan secara sekilas itu artinya itu yang dimaksud isyarat. Bukan isyarat tangan, isyarat apa, nah, apa simbol, enggak. Namun ya penjelasan juga, namun penjelasan yang singkat, nggak berdetail-detail. Fima apakah dalam e, penjelasan yang lewat bahasanya Allah itu ada di atas sana berdasarkan dalil Quran, berdasarkan lima dalil Quran, Sunnah, akal sehat, fitrah dan ijma. Dalil Al-Quran maka sangat e, waat sangat variatif. Dalalatuhu ala dalik, dalalatul kitab. Dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau Allah ada di atas sana. Terkadang Allah menggunakan kata-kata ala atau ulu dan fauqa. Kadang menggunakan kata-kata istiwa di atas ars atau mengatakan Allah itu fis sama. Dan kata-kata Ali wahwal aliyul azim dan Allah itu zat yang maha tinggi lagi zat yang maha agung. Ini. Maka zat yang maha tinggi di sini yang paling pokok maknanya adalah tinggi zatnya. Artinya zatnya ada di atas sana. Di samping ali di sini menunjukkan uh, al-ulu sifat betapa luhur sifat ah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahasanya ulu sifat itu mujma'un alaih bainal muslimin. Kalau Allah itu eh, ulu sifat memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia itu semuanya sepakat. Namun sifat yang mulia yang menjadi milik Allah itu yang mana? Nah itu ya. Udah nanti rinciannya, isinya ada khilaf di antara kaum muslimin ahlu sunnah dan ahlu bid'ahnya tapi ahlu sunnah dan ahlu bid'ah itu sepakat Allah itu adalah zat yang sifatnya sempurna nah, sifat sempurna untuk Allah itu seperti apa nah ini penjelasan detailnya nanti beda antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah Maka ringkasnya ulu bagi Allah itu mencakup tiga makna. Ada ulu zat, dan ulul sifat dan ulul qahr maha memaksa dalam artian uh, apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi tidak ada yang bisa menentang dalil ulul qahr itu ayat selanjutnya wa wal qahiru fauqa ibadi kata-kata fauqa ada qahr dan ada yang memiliki sifat qahr di atas hamba-hambanya. Maka kata-kata foka dalil kalau adat Allah ada di atas sana. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah Ar-Rahman itu istiwa atau berada di atas arsh. Dan ayat yang menegaskan kalau Allah itu istiwa di atas arsh ada tujuh ayat dalam Al-Quran. ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahasanya Allah itu istiwa di atas arsh. Amin tu mangfis samai ayar Bikumul al. Apakah kalian merasa aman eh, dengan zat yang sama di langit jika menimpa, jika menenggelamkan kalian ke dalam bumi karena kalian tidak mau taat kepadanya. Yang dimaksud dengan fisama eh, eh, sama di sini maknanya adalah al ulu sehingga maknanya fil ulu Allah datnya ada di atas sana. Apakah kalian merasa aman dari adab siksaan, adab yang ada di atas sana? Allah kirimkan adab dengan tenggelam Allah tenggelamkan kalian ke dalam perut bumi sebagaimana korun. Dan, dan bisa juga fisamat di sini artinya adalah fi diartikan ala dan sama kita artikan dengan bangunan langit. Amintum mangfis sama ai man ala sama atau man sama samai. Apakah kalian merasa aman dengan uh, terhadap adab dan siksaan yang boleh jadi dikirimkan oleh zat yang dia berada di atasnya langit? Karena tidak mungkin kita maknai Fisama di sini kita artikan Allah di dalam langit. Artinya Allah tertutup langit, terkepung langit, satu hal yang tidak mungkin. Maka maknanya adalah Allah itu fil uluwi. Asama di sini adalah e, bimakna sumu sama ismu sumuan samaun e, maknanya adalah masdar e, sehingga e, semakna dengan fil ulu Allah berada zatnya berada di atas sana. Sama di sini tidak kita terjemahkan dengan bangunan langit. Namun kita terjemahkan dengan di atas sana. Nah, kalau uh, ah, samanya mau kita terjemahkan dengan di atas uh, tetap di uh, langit boleh, namun v nya kita maknai dengan ala. Saudan dan terkadang dengan menggunakan kata-kata su'udil asya naiknya berbagai hal wa urud dan naik wa rafu dan naik menuju Allah semacam firman Allah ilaiya sa'adul kalimit tayyib kata-kata yang baik itulah yang naik dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat dan Jibril tak ta'ruju naik menuju Allah Kalau Allah ketika ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa ya Isa ini mutawafika warafi'uka ilayya ini salah satu makna eh, penjelasan ulama al-sunnah tentang ayat ini makna mutawafika bukan mematikan, namun ya Isa ini qabiduka warafi'uka ila ilayya Wahai Isa, sesungguhnya aku menggenggammu dan aku mengangkatmu ilayya menuju sisiku. Tafsiran yang lain mengatakan fi hadil ayat takdim wa takhir. Dalam ayat ini ada sesuatu yang didebatkan pada seharusnya dia di belakang dan ada sesuatu yang di pada pada dia di depan. Sehingga makna ayat ini rafi'uka ilayya summa mutafika sesungguhnya aku mengangkat dirimu ke sisiku kemudian nanti engkau akan turun ke bumi di akhir zaman kemudian Allah lah mutafika akan mewafatkan tafsiran yang lain untuk uh, ayat ini Maka kata-kata rafiuka ilayya di sini menunjukkan dalil ulu. Dan terkadang dengan menggunakan turunnya berbagai hal dari sisi Allah. Contohnya adalah firman Allah, "Qul nazzalahu Ruhul Kudus bi rabbika." Katakanlah bahasanya Ruhul Kudus itu Jibril lah yang menurunkan Al-Quran dari sisimu, dari sisi Rabbmu. Ya, dari sisi dari Rabbmu artinya Allah lah yang mengucapkannya, Allah yang jelas berbicara mengucapkannya kemudian didengar oleh Jibril. Yudabirul amra min as-sama'i ilal ard. Allah mengatur segala urusan dari langit menuju bumi. Aku katakan ayat ini adalah dalil benarnya wirak dan Allah ada di atas sana subhanahu wa ta'ala dan ulu Allah ulunya Allah itu ada tiga macam ulu zat wa ulu qadr atau ulu sifat wa ulul qahar. Allah ulul zat artinya zat Allah ada di atas sana. Ulul qadr itu ulul sifat. Sifatnya ada sifat-sifat sempurna. Dan ada sifat yang jelek dan tercela dan ulul qahar. Maka ahli sunnah para aimatul huda sepakat akan tiga macam ulu untuk Allah. Adapun ahli bid'ah maka mereka mengingkari ya Pak, ulul zat Maka mereka mengingkari ulu zat. Adapun ulu sifat satu yang disepakati oleh semua kaum muslimin. Semua orang yang menisbatkan dan mengaku-ngaku dirinya sebagai Islam, Muslim. Baik di alusunat sunnah ataupun ahlul bid'ah. Wal ayat dan ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis, ayat yang maknanya tegas dan jelas, menunjukkan ulu dengan tiga macamnya. Maka Allah katakan bahwa aliyul azim Ulu dalam eh, dalam ayat ini mencakup tiga macam ulu Ulu zat, qadr atau sifat dan ulu qahar Amin. Tu mangfis sama ini adalah dalil ulu zat wal qahiru fa'uqa ibadi ini dalil ulu qahar Paman tadabbara hadal bab maka siapa yang merenungkan ya, permasalahan ini dalam Al-Quran wajar dan dia jumpai Al-Quran terdapat dalil yang tegas dari dari ayat yang demikian banyak sebagaimana kandungan ayat-ayat di atas maka jadilah keyakinan tentang zat Allah ada di atas seluruh makhluk ada zat uh, ulu zat qadar dan qahar itu semua berdasarkan Al-Quranul Karim Tubutan kataiyan dengan dalil yang katai Yang pasti Tidak menerima debat dan debat Jadi adalah satu hal yang benar Yang menghilangkan keraguan bagi pencari kebenaran Dan memenuhi hati eh, Berupa keyakinan dan percaya dengan kebenaran ulu Rab subhanahu wa ta'ala sehingga dalil tentang masalah ulu dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Sehingga dikatakan oleh Ba'adu Sabihiyah yang dikutip oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi di Sarah bahwasanya dalam Al-Quran lebih terdapat dalil lebih dari seribu dalil seribu ayat atau potongan ayat eh, yang jadi dalil kalau Allah zat Allah ada di atas sana. Adapun dalil sunnah maka fakat dalat alihi maka terdapat dalil tentang ulu dengan sunnah dengan tiga macam sunnah sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah ikrariyah atau takririyah menunjukkan adanya ulu dalam hadis-hadis yang demikian banyak yang telah sampai derajat mutawatir dalam bentuk-bentuk dalam teks-teks eh, redaksi-redaksi yang sangat variatif. Di antara dalilnya adalah berupa sabda Nabi itu perkataan Nabi dan doa Nabi ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la Maha suci zat Rabbu yang dia adalah zat yang maha tinggi Dan yang dimaksud dengan Al-A'la Yang paling pokok masuk masuk di dalamnya adalah Uluwudzat Demikian juga firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala men qadal khalqa menetapkan penciptaan menulis di sisinya di atas asnya inna rahmati sabaqat ghadabi sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku Eh, dan ada sini dalil bahasanya sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Tidak dalam level dan kelas yang sama. Ada yang ada yang lebih didahulukan, ada yang diakhirkan. Tidak selevel. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidakkah kalian merasa aman denganku padahal aku adalah orang yang diberi amanah oleh manfis sama Allah yang dia ada di atasnya langit. Wasabat dan terdapat riat yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengangkat tangannya di atas mimbar pada hari Jumat dan mengatakan Allah ma'arisna ya Allah turunkanlah hujan pada kami. Demikian pula Nabi mengangkat tangannya ke arah langit saat memberikan khutbah kepada banyak orang pada hari Arafah. Pada saat para sahabat mengatakan nasadu kami bersaksi sehingga engkau telah menyampaikan telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat, menginginkan kebaikan untuk umatnya. Maka Nabi mengangkat tangannya ke atas dengan ditekuk sedikit ke depan, kemudian mengatakan Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Kemudian dalil sunnah takriyah adalah perkataan Nabi saw takdir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada budak perempuan yang Nabi tanyai di manakah Allah dia mengatakan bersama Lalu Nabi pun mendiamkan jawaban budak perempuan ini dan Nabi berkata pada tuannya merdekakanlah budak perempuan ini fa innaha fa'nya fa taklil karena dia adalah budak yang beriman fakta Berdasarkan fak ini kita katakan ada sini dalil bahasanya syarat semua budak yang boleh dimerdekakan dalam berbagai dalil harus budak yang beriman. Maka tidak boleh dan eh, tidak boleh memerdekakan budak kafir dalam rangka untuk membayar kafir ini, kafir itu. Semuanya harus budak yang beriman karena imanlah sebab adanya iktak karena iman adalah sebab illah adanya iktak adanya kemerdekaan maka di sini dalil bahasanya eh, berbagai ayat atau berbagai dalil yang cuma memerintahkan merdeka kala budak itu harus kita bawa kepada hadis ini dengan mengatakan budak yang boleh dimerdekakan adalah budak yang beriman.